Karena kita sudah lama tidak bahas kitab ini, kita bahas sirah karena memang berkelanjutan. Insyaallah pada malam hari ini kita pertama-tama membahas tentang tawaduknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam at الله rahimahullahu taala babu ma في fi رسول Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi وسلم Bab tentang tawadhu tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi tawadu' ini kalau bahasa kita itu rendah hati. Rendah hati. Tawadu' ini lawan daripada sombong daripada takabur. Beliau Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala membawakan riwayat yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lain-lainnya melalui jalan sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu annahu qol beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kamu memuji aku berlebih-lebihan." Atau jangan mengkultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka kamu ucapkan saja Abdullahi wa Rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya. Jadi ini diantara tawadhu Rasulullah SAW. Alaihi Beliau tidak ingin dipuji-puji, apalagi sampai melampaui batas, apalagi sampai dikultuskan. Jadi justru beliau ingin diberi gelar yang sederhana saja, yang mana sebenarnya dibalik kesederhanaan itu ada ketinggian. Yaitu beliau ingin diberi gelar Abdullahi wa Rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Beliau melarang kita mengkultuskan seperti orang Nasrani, mengkultuskan Isa anak Maryam. Sampai-sampai dikatakan Isa benullah, Isa adalah anak Tuhan berlebih-lebihan. Jadi gelar beliau paling tinggi adalah Abdullahi wa Rasulu hamba Allah dan Rasulnya. Yani Abdun la yu'bad wa Rasulun la yukadzab. Beliau adalah seorang hamba yang tidak boleh disembah. Kita tidak boleh menyembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Jadi diikuti dan bukannya didustakan Abdullah. Orang kalau dapat gelar Abdullah itu gelar yang tinggi, hamba Allah, ubudiyah, al-ubudiyah lillah. Maka dari itu Allah selalu menyebutkan di dalam Quran bahwa Rasulullah adalah Abdullah. Subhanalladzi asra fi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ya. Jadi hamba Allah. Kalau kita mendapat gelar hamba Allah itu gelar yang sangat tinggi, budaknya Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya di antara tawaduk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di sini juga ada sebuah riwayat diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yaitu annam ra'atan ja'at ila nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqalat lahu inna ilaika hajah Faqala ijlisi fi ayyi tariqil madinati syi'ti ajlis ilaika. Subhanallah. Kata sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, bahwasanya ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya punya hajat kepada Anda. Wahai Rasulullah, saya membutuhkan Anda." dibutuhkan ya, mungkin mau ngobrol-ngobrol atau ada perlu yang lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya silahkan kamu mau duduk di mana saja di Madinah ini, saya akan mengikuti kamu." Artinya silahkan kamu mau perlu sama saya di mana saja, mau ngobrol di sini atau di mana silahkan, saya akan menuruti kemauanmu. Kemudian sebagian ulama mengatakan ini adalah budak biasanya wanita budak ya Artinya Rasulullah menunjukkan tawaduknya. Hatta kepada budak wanita pun beliau mau diajak ngobrol. Tidak menyombongkan dirinya. Kemudian juga di antara kandungan hadis ini bahwa berbicara dengan wanita itu boleh. Dengan catatan aman dari fitnah dan bicaranya itu ada perlunya. Aman dari fitnah. Tidak dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan ada perlunya. Seperti ini Rasulullah, ada wanita perlu sama Rasulullah, Rasulullah melayani. Ada keperluan. Tentu saja aman dari fitnah, tidak berkholwah, tidak berdua-duaan. Karena kalau berkholwah nanti ada yang ketiga, setan yang menggoda. Jadi Rasulullah di sini mengatakan ijlisi fi ayyi tariqil madinati syi'ti ajlis ilaika. Mau di mana saja di Madinah ini saya akan turuti kamu. Madinah kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di sini ada lagi riwayat dari Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya annahu qol beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yud'a ila khubzis syairi wal ihalatis sanikhati fayujibu. Bahwanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang untuk makan-makan. Makan-makan apa? Makan-makan roti yang terbuat dari gandum jenis syair. Jadi roti yang sangat sederhana. Kemudian juga makan-makan dari al-ihalah as-saniqah. Nah, artinya makanan yang sangat sederhana. Jadi makanan yang ada kuahnya atau yang ada minyaknya yang sangat sederhana untuk ukuran orang saat itu. Tapi Rasulullah mau mendatangi. Artinya Rasulullah diundang orang melarat tetap datang. Walaupun makanannya apa adanya. Jadi kita jangan milih-milih ya. Enggak usah milih-milih diundang siapa saja datang. Orang miskin ngundang datang, orang kaya ngundang datang. Yang penting pokoknya undangannya tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Jadi nggak usah beda-bedakan. Karena kebanyakan manusia beda-bedakan. Kalau diundang orang kaya datang, bahkan nggak diundang pun datang kalau orang kaya. Kalau orang miskin diundang nggak datang, apalagi nggak diundang. Di sini Rasulullah SAW diundang orang miskin sekalipun datang. Walaupun makanannya sederhana, dia ikut makan tawaduk uh, beliau dan juga akhlak beliau serta membesarkan hati orang lain. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lainnya <clears throat> diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridainya beliau mengatakan lam yakun syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahatihi lidzalika kata sahabat Anas bin Malik bahwa di kalangan sahabat itu tidak ada orang yang lebih dicintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi para sahabat itu paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih dicintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka para sahabat tidak mau berdiri kalau Rasulullah datang. Tidak mau berdiri kalau Rasulullah datang. Kenapa? Karena sahabat tahu Rasulullah tidak suka kalau mereka berdiri ketika Rasulullah datang. ya. Karena sekarang kan banyak ya, biasanya kalau ada orang besar datang, biasanya orang-orang berdiri, ya kan? Si fulan datang, mari kita berdiri semuanya. Ya, ini haram, haram. Ini berdiri untuk penghormatan seperti ini hukumnya haram. Walaupun di sekolahan Pak guru mau masuk, berdiri semuanya, nah, haram. Berdiri seperti ini berdiri yang haram karena kita mengagungkan orang. Namun ada juga berdiri yang boleh. Berdiri yang boleh itu adalah berdiri menyambut kedatangan orang. Ini termasuk akhlak. Jadi ada orang datang, kita berdiri untuk menyambut kedatangannya. Boleh ini termasuk akhlak. Apalagi yang datang mungkin orang terhormat, orang lebih tua dari kita. Kan nggak mungkin kita duduk aja ya sambil dia yang mendatangi kita bersatu. Jadi antara berdiri dengan pengagungan itu berbeda dengan berdiri untuk menyambut kedatangan. Kalau berdiri untuk menyambut kedatangannya itu boleh, tidak apa-apa. Yang dilarang adalah berdiri untuk mengagungkan. Ini banyak ya terjadi. Si fulan datang berdiri semuanya. Nah, duduk aja. Duduk aja sama-sama manusianya. Kita sama-sama hamba Allah. Yang menjadi Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada bedanya semuanya. Jadi para sahabat tidak mau berdiri kalau Rasulullah datang karena para sahabat tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau, tidak suka kalau disambut dengan kalau kalau diagungkan dengan cara berdiri, diagungkan ya dengan cara berdiri. Kemudian dalam riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh At-Tirmizi dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Lau uhdiya ilayya qura'un laqabiltu walau tu'itu alaihi la'ajabtu." Subhanallah. Ini juga tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, "Kalau saya diberi hadiah makanan sederhana, qura' itu kalau istilah kita itu kekil ya, kekil. Jadi kekil entah kekilnya kambing atau kekilnya sapi atau yang lainnya. Pokoknya kekil Makanan yang sederhana. Kalau sekiranya aku diberi hadiah berupa kekil aku terima. Kalau aku diundang untuk makan-makan, makannya adalah kekil aku akan mendatangi undangan itu. Ini menunjukkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tawaduk beliau dan menunjukkan bahwa beliau selalu membesarkan hati terutama kepada fuqara wal masakin. Membesarkan hati diundang, makanan sepele datang. Karena orang ketika didatangi itu apalagi oleh para tokoh, oleh orang-orang yang dihormati itu senang. Senang sekali. Dengan catatan kalau kita tidak ada udur. Jadi di antara faedah hadis ini adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tawadhu beliau, Kemudian juga beliau membesarkan hati fakir miskin. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula bahwa Rasulullah itu menerima hadiah. Menerima hadiah. Hadiah itu nggak boleh ditolak. Kalau ada orang beri hadiah kita, nggak boleh nolak. Terima hadiah itu. Itu termasuk akhlak. Bahkan ada pepatah mengatakan la rudul hadiah illa laim. Tidak ada yang menolak hadiah kecuali orang yang berandal. Ya, Menolak hadiah itu nggak boleh terima hadiah. Karena orang ketika memberi hadiah itu tujuannya adalah untuk menimbulkan saling cinta. Tentu saja hadiah yang ikhlas ya. Bukan hadiah yang ada maksud, bukan hadiah yang ujung-ujungnya adalah suap menyuap. Ada seperti itu dari atasan dari bawahan kepada atasan, ini hadiah nggak benar. Yang dimaksud adalah hadiah yang benar, hadiah dari tetangga, dari teman, tidak ada hubungan dengan jabatan. Karena yang lalu telah kita bahas pada materi yang lain bahwa Rasulullah pernah marah ketika ada pejabat menerima hadiah gara-gara jabatannya. Rasulullah marah. Kata Rasulullah, kalau kamu duduk di rumah bapakmu dan ibumu, kalau kamu tidak punya jabatan, kira-kira mereka beri hadiah atau tidak? Beri hadiah atau tidak? Tidak mungkin. Berarti mereka memberi hadiah itu ada maksud gara-gara jabatannya. Kecuali kalau hadiah bukan karena jabatan, karena tetangga, karena teman atau yang lainnya, tanpa ada pamrih diterima. Hadiah itu diterima. Kalau ada orang beri kita itu jangan nolak. Kalau minta jangan. <clears throat> minta tidak, mengharapkan tidak. Kalau diberi tanpa permintaan dan tanpa mengharapkan, silahkan diterima. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah diberi oleh Rasulullah, sahabat Umar nolak. Jadi sodakoh ya. Sodakoh. Sahabat Umar nolak. Kata sahabat Umar, A'ti man afqara minni. Ya Rasulullah, berikan orang lain yang lebih melarat dari saya. Tidak mau menerima. Kata Rasulullah, kalau kamu diberi harta, ghaira, ghaira musyrifin wala talibin au kamakol. Kalau kamu diberi orang, kamu tidak minta dan tidak mengharap-harapkan. Kamu terima. Minta anda, mengharapkan anda diberi terima. Kalau kamu mau pakai, silahkan kamu pakai. Kalau kamu nggak mau pakai, berikan kepada orang lain. Ya, itu akhlak. Karena ketika orang memberi kita tolak, nanti yang, yang memberi juga perasaan yang tersinggung. Kenapa? Kok ditolak pemberian saya? Ini termasuk akhlak Rasulullah SAW. Kemudian juga bahwasanya Rasulullah itu memenuhi undangan orang yang mengajak ke rumahnya. Mari ke rumah saya. Mau Rasulullah datang. Dan termasuk hak sesama muslim. Wa idza da'aka fa'ashibhu. Kalau diundang, datang. Selama tidak ada kemungkaran di sana. Dan juga selama kita tidak ada udzur yang syar'i. Kemudian selanjutnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya rahimahullah taala dengan sanad yang sahih melalui jalan al Haytham Al-Attar. Ya. Yahya bin Abil Haytham Al-Attar. Beliau mengatakan sami sami'tu Yusuf Ibnu Abdissalam ibn Abdillah Ibni Salam qala Aku mendengar Yusuf putranya Abdullah bin Salam berkata, "Samani Rasulullah sallallahu alaihi Yusuf." Rasulullah yang memberi nama aku Yusuf. Wa aq'adani fi hisrihi wa masaha ala ra'si. Dan Rasulullah mendudukkan aku di pangkuannya serta mengusap kepalaku. Ini tawaduknya Rasulullah sallallahu kepada anak kecil, kepada anak anaknya orang lain. Di sini bapaknya adalah Abdullah bin Salam. Kita mengenal ya, Abdullah bin Salam ini mantan ahli kitab. Mantan ahli kitab. Kemudian masuk Islam dan di sini ketika Abdullah bin Salam punya anak, anaknya dibawa ke Rasulullah sallallahu alaihi Kemudian Rasulullah mau gendong, oleh Rasulullah digendong, dipangku dan dilus-lus kepalanya. Kemudian Rasulullah yang memberikan nama diberi nama Yusuf. Termasuk tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau gendong anaknya orang. Jadi enggak gengsi ya, gendong. Orang itu merasa dihormati. Apalagi yang gendong adalah orang terhormat. Apalagi yang gendong adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk rahmat. Gendong anak, mencium anak, mengelus-ngelus rambutnya, kepalanya. Ini rahmat. Pernah ada salah seorang sahabat Ketika itu melihat Rasulullah SAW mencium cucu-cucunya. Sahabat ini mengatakan, Ya Rasulullah, anda cium cucu anda. Saya punya anak banyak, punya cucu banyak. Saya enggak pernah nyium, Ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, La adri la'allallaha fatna naza'ar rahma min kolbik. Saya enggak tahu. Boleh jadi Allah telah mencabut rahmat dari hatimu. Man la la yurham. Orang yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Jadi ini juga termasuk tawadhu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berikutnya lagi diriwayatkan oleh Amroh seorang wanita. Beliau ini mengatakan, "Qila li Aisyah." Pernah ditanyakan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Mada kana ya'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Wahai Bunda Aisyah, yang dikerjakan oleh Rasulullah di rumahnya itu apa? Wahai Bunda Aisyah, Rasulullah kalau di rumah yang dikerjakan apa? Kata Bunda Aisyah, "Qala kana basyaran minal bashar. Rasulullah kalau di rumah itu ya manusia biasa. Kalau di rumah jadi manusia biasa, seperti manusia yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Ya beli tahu bahu yang mencuci pakaiannya. Kemudian wayahluku syatahu, beliau yang memerah susu, susunya kambing, merah sendiri. Kemudian wayah nafsahu dan beliau menjadi pembantu untuk dirinya sendiri, melayani dirinya sendiri. Masya Allah ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja di rumah beliau nggak ada pembantu. Kalau ada pembantu ya bisa diwakilkan kepada pembantu. Kalau tidak ada pembantu, sama-sama kerjanya, bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugas suami dengan istri. Istri yang ngerjakan apa, suaminya ngerjakan apa. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak mentang-mentang saya kan nabi, saya kan rasul, tidak mau kerja yang kerja kamu saja. Jadi Rasulullah kalau di rumah, dia ya manusia biasa, ya bercanda dengan istrinya dan yang lain-lainnya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita masuk bab yang baru lagi yaitu babu maja'a fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bab tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhlak beliau. Sekarang ini kita lagi mengalami krisis akhlak. Akhlak. Akhlak dengan moral sama atau enggak? Akhlak dengan budi pekerti sama atau tidak? Bedanya jauh. Bainas sama'i wal ard. Bedanya antara langit dan bumi. Karena kalau budi pekerti, kalau moral itu identik dengan akalnya manusia. Itu menurut seleranya manusia. Ya, mungkin moralnya di sini dengan moral di barat, dengan di timur, dengan di mana beda. Karena akalnya manusia. Budi pekerti mungkin juga di sini dengan di sana beda-beda. Nah, kalau akhlak ini sumbernya bukan akal. Sumbernya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau akhlak itu universal, di mana saja, kapan saja, untuk siapa saja, dia ini berlaku. Berlaku. Sementara kalau moral atau budi pekerti itu berbeda-beda masing-masing daerah, masing-masing orang akhlak Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin tentang akhlak Rasulullah mungkin yang lalu telah sempat kita singgung yaitu bahwasanya Allah menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau mempunyai akhlak yang sangat agung. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibunda Aisyah mengatakan karena khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Jadi apa kata Quran itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah Quran diamalkan, larangan Quran ditinggalkan. Jadi seakan-akan beliau adalah Quran yang berjalan. Quran, terjemahnya Quran, tafsirannya Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah ya akhlak ini. Yang paling berat timbangannya adalah akhlak. Bahkan Rasulullah diutus untuk apa? Innama mima maka rimal akhlak. Innama itu, Kalau kita lihat bahasanya ini luar biasa. Innama. Dalam bahasa Arab innama itu lil hafri, untuk pembatasan. Jadi maknanya itu hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kalau kita lihat lafaz hadis ini seakan-akan beliau diutus oleh Allah itu hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak sudah mulia, tapi oleh beliau disempurnakan lagi Islam. Maka dari itu, kalau ada orang-orang yang nggak berakhlak dan menisbahkan diri mereka kepada Islam, kepada agama, kepada dakwah, tentu nggak dibenarkan. Ada orang biasanya mengatakan yang penting akidahnya, yang penting akidahnya. Maksudnya adalah akhlaknya jelek tidak apa-apa, yang penting akidahnya bagus. Oh tidak. Karena orang itu kalau akidahnya benar, otomatis akhlaknya akan bagus otomatis. Karena ada apa ikatan yang sangat kuat antara akhlak dengan akidah. Di dalam Quran juga di dalam sunnah selalu dikaitkan antara akhlak dengan akidah. Ya, di hadis kita sering baca, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, falyukrim jarahu, falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam, memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya. Artinya kalau orang itu imannya benar, pasti akhlaknya baik. Akhlak yang buruk adalah cermin akidah yang tidak benar. Akhlak jadi akhlak ini yang membuat orang tinggi derajatnya. Orang yang tidak pernah bangun malam, yang tidak pernah puasa sunnah, bisa menjangkau derajat orang yang rajin bangun malam dan rajin puasa sunnah dengan akhlaknya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'imil qa'im." Seorang hamba dengan akhlaknya yang baik bisa menjangkau derajat as saim al-qaim, orang yang rajin puasa sunnah dan rajin bangun malam dengan akhlaknya ya. Apalagi kalau orang itu sudah akhlaknya baik, dia rajin bangun malam, rajin puasa sunnah, lebih hebat lagi. Sebaliknya orang yang rajin bangun malam, yang rajin puasa sunnah, tapi akhlaknya jelek. Kata Rasulullah apa? Binar, ahli neraka. Ketika itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW seorang wanita yang dia itu so-imah so'imah imah Seorang wanita yang rajin puasa sunnah, rajin bangun malam. wahyatuk di Sya'roha Tapi dia suka ganggu tetangga. Suka menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? Hiya binar. Dia adalah ahli neraka. Karena sholat malamnya dan puasanya tidak bisa merubah dirinya tidak membawa kepada perubahan, dia tetap saja jelek. Karena tujuannya sholat dan puasa akan merubah ya, merubah diri. Makna daripada puasa dan sholat. Sehingga ada kata-kata yang sangat indah dari Ibnu Rajab. Yang maknanya itu, ada kalanya orang itu sholat malam. Ada kalanya orang sholat malam, tapi dia dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena dia sholat itu badannya, sementara hatinya itu jelek, hatinya kotor, penuh dengan kebencian, penyimpangan, hasad, iri, dengki, dan berbagai macam kotoran lain. Jadi yang sholat cuma badannya, dalamnya jelek semua. Sebaliknya ada orang yang tidur, nggak bangun malam. Tapi rahmat Allah berjujuran turun ke dia. Kenapa? Karena dia tidur hatinya bersih. nggak ada penyakit-penyakit hati, kotoran, sombong, ujub, iri, dengki, hasud, dan yang lain nggak ada akhlak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhlak yang baik. Dan memang Rasulullah mengajarkan doa-doa supaya kita dapat akhlak yang baik. Di antaranya doa yang dibaca dalam dalam istiftah ya, pembukaan salat, terutama salat malam. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayi'aha la yasrifu anni sayi'aha illa anta. Wahai Allah, Berikanlah hamba petunjuk kepada akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk ke akhlak yang baik kecuali Engkau ya Allah. Dan jauhkanlah hamba dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkan hamba dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Kemudian juga ada doa lagi Allahumma jannibni mungkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Kita minta dijauhkan dari akhlak yang buruk dan perangai-perangai, perbuatan serta yang lainnya yang buruk-buruk. Di sini ada diriwayatkan dari sahabat Amr bin As radhiyallahu taala anhu, perawinya adalah At-Tirmizi dan yang lainnya dengan sanad yang kuat. Beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbilu wajhihi wa hadithihi ala asyarril qaum yata'allafuhum bidzalik. Ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghadap dengan sepenuh wajahnya dan ngomong dengan bagus kepada orang yang paling jahat sekalipun untuk mengambil hatinya. Jadi ada orang yang jahat, orang buruk, orang busuk, Rasulullah tetap melayani mereka dengan dengan sepenuh hati. Tujuannya apa? Untuk mengambil hatinya. Mengambil hatinya, melembutkan hatinya supaya orang itu mau mau tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kadang orang jahat dia merasa orang terbaik karena dihormati sedemikian rupa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan خدمت Rasulullah sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sallama عشر sinin fama qala li uffin kata sahabat Anas aku pernah menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun jadi beliau menjadi pembantunya Nabi ya khodamnya Nabi selama 10 tahun selama 10 tahun itu Rasulullah tidak pernah menegur aku Wah, kamu ini bagaimana? Tak pernah. Wa ma qala li li syai'in sana'tuhu lima sana'tahu wa la li syai'in taraktuhu lima taraktahu. Rasulullah tidak pernah mengatakan kepada sesuatu yang saya kerjakan. Kenapa kamu kerjakan itu? Dan Rasulullah tidak pernah mengatakan kepada sesuatu yang tidak saya kerjakan. Kenapa tidak kamu kerjakan itu? Ya, subhanallah ya. Ini yang ya, ini yang yang yang dipuji siapa ini? Yang dipuji Rasulullah atau sahabat Anas? Biasanya orang itu salah dalam memahami hadis ini. Banyak orang yang salah memahami hadis ini. Biasanya mereka memahami hadis ini, Rasulullah tidak pernah menegur pembantunya. Walaupun pembantu salah tidak pernah ditegur. Iya kan? Dohirnya kan gitu. Dohirnya kan gitu. Padahal di sini ini memuji Rasulullah sekaligus juga menunjukkan kepandaian, kecerdikan, kecerdasan sahabat Anas bin Malik. Karena selama 10 tahun itu beliau bisa melayani Rasulullah yang pas, tidak ada kekurangan. Beliau tahu selaitannya Rasulullah sehingga beliau tidak pernah mengerjakan sesuatu yang tidak diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi dan beliau tidak pernah meninggalkan sesuatu yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pas terus sehingga Rasulullah nggak pernah negur. Jadi sahabat Anas pintar. Karena kalau ada orang salah nggak ditegur, itu tercela. Orang salah nggak ditegur itu tercela. Orang salah ditegur, diluruskan ini salah. Yang benar adalah begini. Karena kalau orang salah didiamkan saja berarti malah keliru, bukan bijaksana itu. Jadi di sini menunjukkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian juga menunjukkan kepandaian, kecerdasan, kecerdikan sahabat Anas bin Malik. Tahu seleranya Nabi. Nabi maunya ini, Nabi enggak mau itu. Kemudian kata sahabat Anas pula, "Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqa." Dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau lagi wala masastu khazzan wala hariran wala syai'an kana aliyana min kafir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menyentuh kain ataupun kain sutra ataupun kain yang lain-lainnya yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi telapak tangannya Rasulullah ini lembut, lebih lembut daripada sutra. Walaupun beliau kerja ya, tapi tetap tangannya itu lembut, tidak kasar. Tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tumiskan qat wala itran kana atyab min araqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak pernah mencium minyak mesik atau minyak parfum apa saja yang lebih wangi daripada bau keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Keringatnya Nabi ya. Jadi tidak ada parfum yang lebih wangi daripada bau keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah senangnya kalau kita mendapatkan keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak istri beliau itu rebutan keringatnya Rasulullah. Kalau musim panas, sana kan dulu nggak ada AC ya, panas keluar keringat. Itu kalau beliau lagi tidur, keluar keringat di tubuhnya, itu istri-istri Nabi rebutan keringatnya Nabi. Rebutan. Dibuat apa? Dicampur dengan parfum supaya tambah wangi. Jadi keringatnya Rasulullah dicampur dengan parfum supaya tambah wangi. Karena memang Rasulullah itu wangi dari ujung rambut sampai ujung kuku. Bahkan yang lalu juga pernah kita bahas kalau Rasulullah meludah, iya, para sahabat rebutan ludahnya, hampir, hampir berkelahi rebutan ludahnya, diusapkan ke wajahnya semuanya. Karena ludah beliau nggak sama dengan ludah kita ya, nggak sama. Ludah beliau wangi, wangi sekali. Beliau adalah orang suci, orang suci. Bahkan kalau beliau butuh itu air wudhunya nggak sampai nyentuh ke lantai karena mereka rebutan air wudhunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu boleh khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang ludah jangan rebutan ya. Kalau ada orang ludah jangan rebutan, nggak perlu. Jangan mau diludahi orang. Demikian pula kalau ada orang wudhu, nggak perlu kita rebutan air wudhunya. Itu khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang suci. <clears throat> Iya. Kemudian diriwayatkan pula ya, diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat Ibunda Aisyah mengatakan, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahisan wala mutafahisan." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang suka berbicara keji dan bukan orang yang suka memaksa-maksakan sesuatu. Jadi Rasulullah itu apa adanya. Jadi tidak suka berbicara yang keji, yang kotor-kotor, yang jorok-jorok. Kemudian juga beliau tidak bisa tidak biasa maksa-maksa diri apa adanya. Enggak usah maksa-maksakan diri, pura-pura ya apa adanya. Kemudian wala sakhaban fil aswaq dan beliau juga bukan orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Dibahas di pasar ya. Mungkin kalau sekarang wallahu alam kalau mungkin zaman dulu itu teriak-teriak menawarkan dagangannya. Rasulullah bukan orang yang seperti itu. Karena teriak-teriak di pasar menjatuhkan kewibawaan seseorang. Wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ah fin ya'fu wa yasfah dan Rasulullah tidak membalas keburukan dengan keburukan akan tetapi beliau memaafkan dan berbuat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Benar-benar hati Rasulullah itu sangat lapang, dada beliau lebar. Iya, kita ini perlu punya lautan hati atau telaga hati ya Orang kalau hatinya besar itu hidupnya bahagia. Kalau orang hatinya kecil, dadanya sempit, hidupnya sumpek. Kehidupan ini pahit atau manis? Kehidupan ini pahit atau manis? Ini tergantung kita menyikapi kehidupan. Bisa manis, bisa pahit. Tergantung sikap kita. Ya kan? Kalau ada gelas air, satu gelas air dikasih dikasih jamu. Pahit apa enggak? Pahit karena airnya cuman segelas. Balik ya kalau jamu itu dilemparkan di kolam renang. Kolam renangnya pahit enggak? Kolam renang besar, airnya itu berapa liter kolam renang itu? Internasional. Maka di sini jamunya akan hilang. Demikian juga kita menyikapi kehidupan seperti itu. Kalau kita menjadi seperti gelas, maka hidup ini pahit. Kalau kita punya dada ini sempit, punya hati yang enggak besar, enggak lapang, maka ada masalah sedikit, kepahitan hidup, semua hidup kita terasa pahit. Tapi kalau kita punya dada yang lapang, seperti telaga, seperti lautan, ada kepahitan hidup sedikit, maka kepahitannya hilang kepahitannya akan hilang. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang lapang, disakiti beliau memaafkan dengan catatan tentu saja memaafkan ini kalau memang berdampak baik. Ya, karena di Quran itu ada ayatnya ya faman apa wa aslaha. Ya, faman apa wa aslaha. Wa jazaa'u sayi'atin sayi'atun mitluha. Faman afa wa aslaha. Jadi balasan keburukan adalah keburukan. Jadi orang melakukan keburukan kepada kita, mukul ya, dibalas mukul boleh. Yang seimbang. Tapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, itu lebih bagus. Lah di sini kata-kata memaafkan wa aslaha. Syekh Utsaimin mengatakan tafsiran ayat ini ai fi afwihi islah. Artinya kalau dalam pemberian maafnya itu mengandung kebaikan. Maafkan. Kalau pemberian maafnya tidak mengandung kebaikan, jangan dimaafkan. Contohnya apa? Contohnya ada orang kalau dimaafkan itu tambah kurang ajar. Tambah menjadi-jadi. Maka jangan dimaafkan. Hukum. Hukum dia. Contoh yang paling gampang. Satu contoh aja. Misalnya ada anak naik sepeda motor galugalan. Galugalan galan naik sepeda motor, nabrak. Ya. Kalau di dalam Islam menabrak orang sampai mati, berat hukumannya anak ini. Ya kan? Ya, siapa namanya suruh bayar dia tebusan dan macam-macam lah hukumannya banyak. Lah ini enaknya bagaimana? Dimaafkan atau enggak? Karena tergantung kepada keluarga pihak yang yang kematian itu. Kalau dimaafkan, ya bisa gugur hukuman-hukumannya itu. Kata Syekh Utsaimin dilihat dulu yang nabrak siapa. Kalau yang nabrak itu anak yang ugal-ugalan, jangan dimaafkan. Hukum tegakkan hukum kepada dia seberat-beratnya. Supaya apa? Supaya kapok dia dan teman-temannya. Karena kalau orang seperti dia dimaafkan, berbuat lagi enggak kapok. Hukum biar kapok. Kecuali kalau yang berbuat salah itu orang gak sengaja, orang bodoh, orang enggak ngerti, orang tua misalnya naik mobil gak sengaja, sopan, akhlak, pelan-pelan kena musibah nabrak orang sampai mati. Orang kayak ini maafkan aja, enggak oh dia enggak sengaja. Jadi pemaafan yang mengandung mengandung kebaikan. <clears throat> Karena kalau dimaafkan justru malah menjerumuskan enggak beri hukuman untuk menyadarkan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di Quran juga ada ayat seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jadi orang berbuat salah itu dimaafkan, dibalas dengan yang baik. Nanti yang terjadi permusuhan luar biasa bisa berubah menjadi sahabat yang paling akrab. kadang-kadang sifat maaf itu. Kemudian, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Dalam riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi yadihi syai'an qat illa an yujahida fi sabilillah wala daraba khatiman wala mu'atan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun memukul orang kecuali ketika jihad fi sabilillah Jadi Rasulullah enggak pernah mukul orang kecuali ketika jihad fi sabilillah namanya jihad ya perang ya, saling memukul. Demikian pula beliau tidak pernah memukul pembantu dan tidak pernah memukul wanita, tidak pernah memukul istri. Memukul pembantu atau memukul istri. Karena biasanya orang itu meremehkan pembantu, dipukuli. Atau juga memukul istri. Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau Ibunda Aisyah mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muntasiran min madlamatin dzulimaha qab ma lam yuntahab min maharimillahi ta'ala syai'un." Rasulullah SAW tidak pernah membalas kedoliman orang yang dilakukan kepada pribadi beliau selama tidak merusak kehormatan Allah sedikitpun. Jadi kalau beliau didolimi ya, menyangkut pribadinya sendiri, tidak ada hubungan dengan agama, tidak ada hubungan dengan dakwah, beliau mengikhlaskan. Bagaimana beliau pernah dicekik lehernya oleh orang Badui ya kan? Dari belakang dicekik lehernya dengan kain memang membekas. Kata Badui itu ya Rasulullah, suruh bayar, Rasulullah bayar utangnya atau gimana? Rasulullah malah tersenyum beliau dibayar, ditambahi lagi. Bukan hanya bayar, malah ditambahi. Karena menyangkut pribadi, diri beliau sendiri. Tapi kalau sudah menyangkut agama, tidak ada istilah, tidak ada istilah maaf. Hukum berpegang. Demikian pula kita ma'asyurah muslimin kita perlu niru Rasulullah SAW. alaihi Kalau menyangkut diri kita pribadi halal. Sudah diri kita kita hibahkan untuk Allah. Silakan menyangkut pribadi diri halal. Halal dihibahkan untuk Allah. Tapi kalau menyangkut agama, ngerusak dakwah, wah ini berat. Tidak ada halal-halalan, keras-kerasan. Sudah ngerusak dakwah, ngerusak agama. Harus dihadapi dengan keras, dengan tegas sampai dia sadar. Kemudian fa'idan tuhika min hama min maharimillahi ta'ala syai'un kana min asyaddihim fillahi fi dzalika ghadaban. Apabila ada kehormatan-kehormatan Allah, kehormatan agama yang dilanggar, maka Rasulullah adalah termasuk manusia yang paling keras maraknya. Jadi kalau menyangkut agama beliau paling keras. Wa ma khayyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ma'taman. Dan tiadalah Rasulullah disuruh milih dua perkara, melainkan beliau pilih yang paling mudah selama tidak dosa. Subhanallah ya, ini mengandung fikih yang cukup mendalam. Jadi Rasulullah kalau disuruh milih dua perkara, Rasulullah milih yang paling mudah selama tidak dosa. Maka dari itu, seseorang itu dikatakan fakih, dikatakan pinter, pandai, cerdas, paham kalau dia pandai memberikan kemudahan kepada manusia tanpa terjerumus dalam dosa. Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih itu banyak menyebutkan riwayat dari salaf bahwa seorang itu dikatakan pandai, pagi, cerdas, paham itu kalau dia pandai memberikan kemudahan kepada manusia tanpa terjerumus dalam dosa. Karena kalau memberikan kesulitan gampang, ini hukumnya apa? Haram. Ini apa? Haram. Haram semuanya haram ya gampang. Yang hebat itu ini apa? Boleh. Ini apa? Boleh. Tapi tidak terjerumus dalam dosa. Jadi pandai memberikan keringanan tanpa harus terjerumus dalam dosa ya. Bukan gampang-gampang kan. Jangan nanti digampang-gampang kan. Nanti ada orang salah paham bahaya juga ini. Dia kalau baca kitab nyari pendapatnya siapa yang paling gampang. Nah, karena di ada PK misalnya ya, PK. Ada empat madhab. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jadi jangan disalahpahami nanti ketika baca kitab fikih empat madhab, sing gampang yang mana tak pilih. Nikah pakai wali apa enggak? Ini pakai wali, pakai wali, pakai wali. Ayah Abu Hanifah enggak pakai wali enggak apa-apa, saya milih Abu Hanifah aja. Kemudian pakai saksi enggak? Saksi ini pakai saksi, saksi. Abu Hanifah enggak pakai saksi, saya milih Abu Hanifah saja. Ya, Akhirnya nikah tanpa wali, tanpa saksi zina kalau itu. Ya. Kalian jelas ada dalilnya ya, dalil bahwa nikah harus wali, harus saksi. Maksudnya di sini milih yang gampang tanpa harus terjerumus dalam dosa. Bukan mencari gampang-gampangnya dan bukan mencari ketergelinciran ulama. Karena ulama itu ada kelirunya. Lah kalau kelirunya diambil, kelirunya diambil, kelirunya diambil, terkumpul pada diri kita kelirunya, ulama. Semua kelirunya ada pada diri kita. Wallahu alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah dilanjutkan pada waktu berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ajaran beliau lahir batin. Mudah-mudahan kita diwafatkan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kelak dikelompokkan dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan minum dari al-haut telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin.